Bagaimana bila kita yang tahu agama atau berilmu tidak pernah mau mencalonkan jadi pemimpin negara? Terus kapan? Terus solusinya supaya kaum muslimin bisa punya pemimpin yang amanah. Sebab negara kita kan negara paham demokrasi. Nah ya makanya itulah. Selama negara kita pahamnya demokrasi, nah pemimpin yang amanah itu tidak akan terwujud. Barakofikum. Kenapa? Kebanyakan orang itu fasik. Gak akan milih yang amanah. Kalau yang milih yang amanah, wah sudah langsung bubar mereka. Barafikum. Jadi gak usah pakai terlalu berharap. Selama sistem di negara kita negara demokrasi berdasarkan suara terbanyak pemilihannya, gak usah berambisi. Pasti mereka itu akan memilih orang yang tidak amanah menurut pertimbangan syariat Bukan amanah menurut hawa nafsu mereka. Masing-masing partai bilang yang paling amanah kok. Nah. Ya apa enggak? Iya, mana ada yang mengatakan calon kami itu paling tidak amanah? Enggak ada. Masing-masing partai itu mengatakan calonnya itu paling amanah. Tapi buktikan keamanannya menurut Islam. Nah. Baru beberapa bulan tangkap KPK. Nah, korupsi. Hmm. Ya? Ya? Ya saudara, kita ikuti saja siapapun pemimpinnya. Solusinya bagaimana? Supaya bisa punya pemimpin yang amanah, kita sebarkan dakwah al-haq di tengah-tengah masyarakat supaya mereka mengenal agama ini dengan baik supaya yang kenal agama dengan baik itu menjadi mayoritas. Bukan minoritas. Nah, kalau yang paham agama dengan baik sudah menjadi mayoritas di negara Indonesia ini gak akan mungkin pilih yang tidak amanah. Pasti akan milih yang amanah. Kalaupun harus suara terbanyak, yang baik yang akan tampil. Kenapa? Menang. Ya. Ya apa enggak? Iya. Nah kalau rakyat Indonesia itu loh, kita bikin mereka itu paham agama dengan baik semua, biar menjadi mayoritas. Nah kalau sudah jadi mayoritas, pimpinan mereka pasti orang baik dan amanah. Tapi kalau kita tidak punya usaha seperti itu, membiarkan masyarakat jauh dari agama, semakin banyak yang fasik, semakin banyak yang tidak amanah, terus sistemnya demokrasi dengan suara pilihan yang terbanyak, yang dipilih ya enggak amanah. Barakofikum. Buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Mau apa? Eh, argumen apa yang bisa mematahkan semacam itu? Oh, kenyataannya kan demokrasi, ya kan? Nah, lain kalau sistemnya bukan demokrasi. Nah, diserahkan kepada Ahlul khilli wal akti. Yang diisi oleh para ulama, orang-orang solih, orang-orang yang baik agamanya. Pasti akan milih kalian yang solih untuk jadi pemimpin. Gak akan milih orang-orang banyak yang fasik itu. Enggak. Tapi gak ada yang mau. Gak ada yang mau, ya kan? Gak mau, karena kebanyakan orang fasik itu gak terima kalau dipimpin orang solih atau amanah. Kenapa? Kesenangan mereka akan apa ini? Dihilangkan, Karaoke, stop. Hah? Lokalisasi, berantas. Nah, judi, berantas. Minuman keras, berantas. Berantas semuanya. yang namanya amanah itu ya ini. Menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan penuh amanah. Hmm. Mau apa enggak? Nah, yang korupsi-korupsi tangkap semua. Nah, itu. Yang menyalahgunakan jabatannya tangkap semua. Hai, weh. Hai, butati. Ya. Mau mayoritasnya banyak yang fasik. <laughs> Banyak nggak amanah. Ya. Nah, jadi solusi kita. Dan ini adalah solusi yang disampaikan oleh para ulama al Kita sebarkan dakwah al yang hak di tengah-tengah masyarakat. Supaya yang baik, yang mengenal agama dengan baik menjadi apa ini? Mayoritas. Bagaimana Ustaz kalau kita sudah mati belum punya pemimpin seperti itu? Pemimpin seperti itu bukan tujuan kita. Tujuan kita itu Pak Amal Soli, kemudian mati, khusul khotimah, masuk surga. Baik kita berhasil jadi pemimpin atau tidak, baik kita itu menjumpai pemimpin yang adil di tempat kita ketika kita masih hidup atau kita tidak menjumpainya, Tidak masalah. Tidak dosa. Barakofikum. Nah, kalau ada mengatakan kalau kamu gak mencalonkan diri sebagai pemimpin, padahal kamu amanah, kamu dosa. Duh, dosa gimana? Mau saya mencalonkan gak ada yang mau milih saya kok. Gimana? Siapa yang mau milih? Saya gak mau ikut partai-partai itu, saya mencalonkan diri. Gak pakai melalui partai. Oh, gak boleh ngaturannya harus melalui partai. Yang dosa yang mereka. Nah, ya apa enggak? Iya, yang mencalonkan diri itu harus melalui partai. Belum-belum sudah melanggar aturan dulu. Nah, harus ada kontak politik dengan partai-partai pendukungnya. Nah, mohon maaf, saya nggak menggurui antum semua ya. Nah, sedikit politik. Ya, politik itu. Nah, kotor hmm, katanya mereka, bukan kata saya ya. Nah, politik itu apa ini? Kotor menghalalkan segala cara. Yang dulunya teman bisa jadi lawan. Yang dulunya lawan bisa jadi teman demi ambisi kekuasaan. Kita nggak ambisi kekuasaan. Ya, jadi jangan nuduh Ustadz dosa kalau nggak mau mencalonkan diri sebagai pemimpin karena amanah tahu agama ya, itu. Misalnya hmm. nyalonkannya gimana Pak? Ya, nah Apakah saya bisa langsung mencalonkan tanpa berurusan dengan partai politik? Gak bisa kan? Gak bisa. Siapa yang bikin aturan? Mereka. Mereka yang dosa. Kalau saya mencalonkan diri, kira-kira pendukungnya banyak apa enggak yang mau memilih saya? Gitu. Saya yakin banyak yang gak suka. Penampilan saya kayak gini aja, dipelototi orang banyak kok. Saya itu loh, di bandara. Penampilannya kayak gini, dipelototi banyak orang. Kok melotot simpati nggak apa-apa itu, melotot curiga kok. <laughs> Nah, ya gimana untuk mencalonkan diri pemimpin? Jadi solusi kita jelas, jelas. Biar lambat asal selamat, jelas, ya nampak jelas dakwah al-haq disebarkan sedikit demi sedikit. Nah. Semoga anak cucu kita nanti yang menikmati pimpinan yang adil, yang amanah tadi. Walaupun kita tidak sempat menikmatinya. Tapi paling tidak kita telah mewariskan cara yang benar di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menghalalkan segala cara. Wallahu ta'ala bismillah. Bagaimana cara yang syar'i untuk mengganti pemimpin negara Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Tadi caranya ya. Nah. Kalau melengsarkan nggak boleh ya. Nah. Congkel langsung nggak boleh. <laughs> ya. Nah. Yang syar'i tadi caranya ya. Kita mayoritaskan ya orang yang paham agama di negara kita ini ya dibikin mayoritas. Hmm. Caranya ya harus gerak berdakwah. Nah. Pelopornya juga begitu dengan melempem, mempelopori dakwah tapi nggak pernah muncul. Hmm. Yang ngajak orang supaya rajin taklim, ternyata dia sembunyi nggak pernah taklim. Nah, kapan bisa jadi mayoritas, Mas? Nah, Barapiku. Harus semangat. Begitu. Itu ya, caranya seperti itu. Bagaimana kita menyikapi pembinaan kepala daerah non-muslim yang terpilih melalui sistem yang ada di negara kita saat ini? Nah, sudah tadi, kalau kita bisa melengsarkannya tanpa pertumpahan darah, dilengsarkan. Tapi kalau ada pertumpahan darah, pertengkaran antara pendukung pemerintah, eh, pemerintah tadi dengan yang kontra, maka kita sabar dan mendoakan supaya orang ini cepat lengser. Nah, mohon maaf, saya paham mengerti maksud, Ya, nah, paling yang di Jakarta sana. Ya, nah. Orang Jakarta sana saat ini nggak mampu melengsarkan tanpa tawuran. Ya, nah, pendukungnya banyak juga pemimpinnya itu. Ya, nah, jadi bisa mengakibatkan apa ini? mafsada yang lebih besar. jadi Sabar dan banyak berdoa supaya nanti nggak terpilih lagi atau cepat lengser atau cepat mati begitu. Barakofikum. Atau paling tidak supaya dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala masuk Islam. Karena dia sendiri pernah bilang, ya, nah, hampir saja mau masuk Islam. Tapi karena yang ngajak sudah meninggal duluan, ya nggak apa-apa, nggak jadi. <laughs> Katanya gitu, ya. Nah, ya. Jadi itu akan supaya dapat hidayah atau supaya seperti ganti atau yang lainnya, ya. Nah, sementara ini seperti itu. Bagaimana sholat di Masjid Nabawi yang di dalamnya ada makam Rasul. Sedangkan saya tahu tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Barakofikum. Begini. Kita harus meluruskan sejarah Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu yang bangun siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah meninggal dunia dikubur di mana? Di Masjid Nabawi ataukah di rumah Aisyah yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi? Di rumah Aisyah yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Sehingga Rasulullah itu tidak dikubur di Masjid Nabawi. Sehingga Masjid Nabawi itu tidak ada kuburannya. Barakofikum. Setelah terjadi perluasan besar-besaran, maka rumah Aisyah yang ada kuburan Rasulullah itu terkena perluasan. Sehingga diakali supaya tidak menjadi bagian dari Masjid Nabawi dengan dikelilingi tembok yang memisahkannya. Nah. Dan temboknya dibikin supaya orang kalau sholat tidak menghadap ke kuburan. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Beda dengan yang ada di selain Masjid Nabawi. Memang sengaja kiainya yang mati dikubur di masjid. Sehingga masjid itu ada kuburannya. Sebagai ada hormat. Ya, offend sama kiainya. Ya, nah. Taruh di pojok masjid, kenang-kenangan. Hmm. Ini. Namun demikian, sebagian ulama salaf itu sempat mengingkari penguasa saat itu. Karena melakukan perluasan yang sampai seperti itu. Nah, jadi seandainya tidak dilakukan perluasan yang sampai mengenai rumah Aisyah yang ada makam Rasul, sesalam itu lebih baik. Nah, terbukti banyak yang terfitnah dengan masalah itu, ya, meragukan sholat di masjid Nabawi, termasuk fitnah, ya. Nah. Jadi yang lebih afdol memang tidak dilakukan seperti itu, tapi seandainya seperti itu para ulama mengatakan terpaksa dan boleh dan tidak dianggap bagian dari masjid Nabawi. Hmm. Wallahu taala bisawab. Apa hukum meminjam uang di bank konvensional? Haram. Kan ada bunga yang itu adalah riba, ya. Nah, haram mas. Nah, nah, nggak boleh. Mesti ada bunganya, ya. Nah, haram. Eh, bunganya itu ya riba itu. Nggak mau disebut riba, bunga supaya berbunga-bunga. Nah, bunga itu indah, ya. Nah. Namanya bunga-bunga dunia. Nah, nggak boleh. Kalau terpaksa, wah belum terpaksa, belum ya, belum belum coba bilang terpaksa. Nah, kan banyak tajir-tajir kabir, pengusaha-pengusaha yang bisa dipinjam uangnya, ngapain ke bank segala ya. Nah, banyak. Hanya adanya ta'awun sesama kaum muslimin. Ada ya, kepepet, butuh hutang, ya saudaranya dikasih hutang, ya. Nah, supaya enggak sampai lari ke bank-bank konvensional. Allah taala besar. Hak sesama muslim Salah satunya adalah menghadiri undangan. Jadi bentuk undangan acara yang mana sesuai dengan syariat. Hmm. Ya. Jadi hak seorang muslim memang menghadiri undangan. Barafikum. Tapi kalau sampai undangannya ini ada pelanggaran-pelanggaran syariat yang nampak dan itu menjadi acara utama, maka tidak wajib menghadiri undangan. Kecuali kalau datang kemudian dia beramar ma'ruf naik mungkar untuk membubarkan acara, ya nah. Tapi kalau dia tidak sanggup ya sudah disiasati ya. Nah, besoknya ketuan rumah, mohon maaf ya, ada udur taraf hukum. Enggak usah pakai dijelaskan udur apa. Ya, nah, kalau dia maksa, udurnya ialah acara memungkar. Ya. Dia mendesak, memaksa kita ngomong udurnya apa. Ya, nah. Padahal kita sudah berusaha untuk apa ini? Sehalus mungkin supaya tidak tersinggung ya. Nah, maksa. Apa sih udurmu kok gak datang kemarin? Tah, ada saja. Ayo jangan bohong sama saya, terus terang saja. Saya siap untuk membantu. Hmm. Oh, siap. Nah, acara memungkar. <laughs> ya, nah. Nah. marah-marah. Duh, jangan marah. Katanya kamu siap membantu. Ya, nah, ya. Begitu. Jadi nggak boleh, nggak wajib menghadir undangan yang ada penyimpangan syariat dan itu merupakan acara intinya ya lain kalau bukan acara intinya nah maka nggak apa-apa misalkan acara intinya kan walima jelas walima itu ya nah syar'i ya enggak nah syar'i oh ternyata yang diundang banyak ibu-ibu ya nah ibu-ibunya itu nggak mau diatur sliwar-sliwar, nggak pakai hijab syar'i nah, kan permukaan, ya tapi bukan acara Jadi enggak apa-apa. Lain, kalau sengaja menampilkan artis-artis nah yang pakaiannya 30%. Nah. Inti acara temukar enggak boleh. Ya. Paham, saya dipahamin. Baik. Apa hukumnya percapat tangan dengan orang di luar Islam? Boleh. Nah, asalkan bukan untuk kesepakatan jual beli agama. Enggak apa-apa. Mereka itu memang najis, tapi bukan najis khissi. Bukan najis badannya, tapi najis maknawi. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Itu najis maknawi. Najis keyakinannya. Kekafirannya itu najis. Untuk badannya enggak apa-apa salaman. -apa. Tapi harus sesama jenis. Enggak boleh di luar Islam tapi Bukan sejenis, enggak boleh ya. Nah, harfikum. Mentang-mentang mereka itu bebas. Ah, maklum, ini wanita kafir. Jadi enggak apa-apa, jabat tangan enggak boleh ya. Nah, ya. Kalau sama muslimah nggak boleh jabat tangan, tapi kalau sama wanita kafirah nggak apa-apa. Mereka itu nggak punya Toleransi dalam agama. Oh, salah ya. Nah, Mau muslimah saja nggak boleh apalagi yang kafir. Seadanya sama-sama boleh lebih boleh yang muslimah. Nah, barakum lebih selamat. <laughs> Nah, ya, tangannya daripada tangannya wanita kafir. Tapi nggak boleh dua-duanya ya. nggak boleh dua-duanya. Bila yang 72 golongan masih digolongkan sebagai muslimin, Bagaimana dengan Syiah Rafidah? Apakah masih masuk 72 golongan tersebut atau tergolong kafir dan kekal di neraka? Nah, Syiah Rafidah itu sudah difonis oleh banyak para ulama kafir, enggak termasuk 72 golongan. Nah, mereka itu mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Nah, mereka mencaci maki Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka melakukan kesyirikan dan lain-lain para fikih lain. -lain Syiah itu berkelas-kelas ya. Kalau yang Rafidho ini, nah, itu sudah difonis kafir oleh para ulama. Enggak masuk 72 golongan. Wallahu taala bismillah. Bagaimana pada bulan Ramadan siang hari menyediakan makan dan minum kepada pekerja di rumah yang tidak puasa sebab kerjanya sangat berat. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan membantu dalam perkara dosa. Tak boleh. Nah. Waktunya puasa ya puasa. Kerja ya kerja. Nah, kalau enggak kuat ya sudah dirubah kerjanya malam. Itu ya. Kalau nggak mau kerja di rumah saya, ya nggak apa-apa. Saya cari tukang yang lain. Enam. Jangan malam memfasilitasi mereka. Ya. Wah, urusan dia nggak puasa, bukan urusan saya. Ya kalau memang bukan urusanmu, ya kamu jangan ikut-ikut. Nah, di antaranya ikut-ikut apa itu? Yang ngasih makan dan minum tadi berarti ikut-ikut. Nah, katanya nggak ikut-ikut. Eh, tapi ngasih makan dan minum berarti ikut-ikut. Nah, itu namanya ikut ta'awun alal ismi wal udwa. Enggak boleh. Sampaikan, mohon maaf Pak, ini puasa. Saya enggak bisa menyediakan makan dan minum. Bagaimana? Masih mau kerja apa tidak? Gitu, ya. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa, saya enggak maksa, ya. Nah, atau mungkin waktunya diganti ya. Pak Dalam Maghrib mulai subuh selesai. Nah. <laughs> Kalau dia mau ya enggak apa-apa. Eh, seperti itu. Jadi jangan ta'awud al ismi wal udwan. Telah diketahui bahwasanya seorang perempuan yang haid tidak diperkenankan untuk menyentuh mushaf Al-Qur'an. Apakah ini juga berlaku pada lembar Quran yang tertera pada layar HP Android? Masalah orang haid yang menyentuh mushaf Al-Qur'an itu diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Ya. Nah, yang kuat boleh. Yang kuat boleh. Kenapa? Dalil yang melarang tidak ada yang sahih. Dalil yang melarang itu tidak ada yang sahih. Kalaupun dalilnya sahih, tidak ada kaitannya dengan wanita haid menyentuh mushaf. fikum. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak takut dengan pendapat yang tidak membolehkan, ya enggak apa-apa, silakan. Nah, jangan menyentuh mushaf kalau sedang khair. Bagaimana dengan Al-Quran yang tertera dalam layar HP Android dimatikan? Nah, dimatikan. Dimatikan. Ya, dimatikan atau dihapus sementara ketika haid ya nanti kalau sudah suci diambil lagi aplikasinya oh, gampang Android eh, nah kan gampang kan? tinggal langsung Play Store selesai langsung apalagi sinyalnya kuat ya nah begitu gampang ya sedikit kalau memang pendapat seperti itu ya sudah aplikasi Al-Qur'annya sementara dihapus masa-masa haid. Nanti setelah masa haid selesai diambil lagi, ya. Nah, dan itu tidak sulit tapi gampang. Ya, yang penting HP-nya Android, ya. Apakah penamaan salafi adalah penamaan bid'ah karena ah, tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakofikum. Penamaan salafi itu bukan bid'ah. Kenapa? Ya kita definisikan bid'ah itu apa dulu? Bid'ah itu kan segala perbuatan atau keyakinan atau ucapan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi dinisbahkan pada Islam. Ya. Nah. Apakah benar Rasulullah tidak pernah mengucapkan kata-kata salaf? Nah. Al-jawab tidak betul. Rasulullah pernah mengucapkan salaf. Ya. Nah, ketika beliau akan meninggal dunia. Di situ ada Aisyah, ada Fatimah. Ya. Nah, hanya Fatimahnya mendekat pada Rasul SAW. Kemudian menangis. Dibisiki sama Rasulullah, menangis. Ya. Nah. Setelah itu kemudian Fatimah tersenyum, tertawa. Aisyah merasa heran. Oh, Fatimah asalnya nangis, kemudian senyum. Ada apa ini? Nah, Aisyah pun bertanya kepada Fatimah ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Nah, kata Fatimah bahwa Rasulullah pamitan kalau tidak akan bisa bertemu lagi dengan Fatimah karena akan meninggal dunia. Maka Fatimah pun menangis Sedih. Ya. Tapi kemudian Rasulullah membisikkan kepada Fatimah. bahwasanya Fatimah itu akan nanti berkumpul dengan beliau di surga. Ya. Nah. Fatimah pun tersenyum. Ya. Nah. Dan saat itu Rasulullah bersabda kepada Fatimah. ini masalah laki anak hmm. Atau ini masalah anak laki. Gitu. Sebaik-baik salah bagimu ialah aku. Nah, salaf kemudian salafi nah, dari pengikut salaf nah ini tidak termasuk bid'ah para ulama menjelaskan bahwasanya penamaan ini syar'i bukan bid'i karena kaum muslimin sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka dibingungkan oleh perpecahan yang banyak tadi. Semuanya mengaku muslim, muslim, muslim, muslim. Nah, tapi ada yang menyimpang, hanya satu yang selamat. Yang selamat itu adalah ma'ana alaihi washabi yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, yang mengikuti salafnya, ya. Yang disingkat dengan apa ini? Salafi. Itu saja, ya. Nah, jadi penamaan salafi itu bukan bid'ah karena ada salafnya, eh, ada contohnya, ada lafadznya. Untuk membedakan mana yang betul-betul mengikuti Rasulullah sama tidak. Bagaimana sekarang ini? Banyak yang aku salaf, salafi juga. sunnah sunni. Nah, apakah butuh penamaan baru? Nah, enggak butuh. Tidak butuh apa ini? Penamaan baru. Karena untuk membuat nama baru itu kan butuh dalil, ya kan? Nah, tadi sudah ada dalilnya. Nah, sekarang ini pada ngaku salafi, pada ngaku sunni. Tapi ada yang benar-benar salafi, ada yang tidak salafi, hanya ngomong saja. Nah, enggak perlu nama baru. Terus apa? Yang ada ialah pembuktian. Pembuktian. Bagaimana sikapnya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana keyakinannya kalau benar-benar sesuai dengan salafus soleh, ini salafi sebenarnya. Kalau tidak, berarti dia cuma mengaku saja. Kulun yadda'i waslan bilaila walaila la tukiru bidaka. Semuanya ngaku. Aku punya hubungan baik sama si Laila. Tapi Laila tidak mau ngakui hubungan itu. Nah, semuanya ngaku. Salafi. Tapi Salafi tidak mengakuinya. Kenapa? Mereka itu cuma ngomong saja tapi kenyataannya banyak penyimpangan-penyimpangan di dalamnya. Wallahu taala bissawab. Jadi enggak usah penamaan baru. Bagaimana kalau kita bilang saya muslim ala sunnah? Boleh. Saya muslim ala fahmi salafil ummah? Boleh. Tapi kalau pengen singkat salafi. Hmm, sama ya. Nah. Apakah boleh seorang wanita kafir melihat bagian tubuh muslimah? Seperti dokter perempuan kafir yang melihat bagian tubuh muslimah untuk pengobatan. Kalau yang dicontohkan untuk pengobatan boleh. Ya. Karena kondisinya sangat membutuhkan, ya. Tapi kalau tidak dalam rangka pengobatan, barakofikum, naam. Maka hendaknya wanita muslimah menjaga auratnya di depan wanita kafirah. Kenapa? Karena wanita kafirah itu tidak bisa memegang amanah. Ya. Khawatir dia akan menceritakan sifat-sifat tubuh wanita muslimah itu kepada suaminya. Dan mereka tidak punya aturan. Ya. Nah, eh, wanita muslimah saja tidak boleh kok. Apalagi seperti itu. Kalau dikhawatirkan semacam itu tidak boleh. Tapi kalau tidak dikhawatirkan nggak apa-apa. Seperti saudaranya sendiri atau ibunya sendiri ya. Nah, nggak apa-apa asalkan yang dilihat ialah batasan yang memang boleh dilihat. Tapi kalau batasan yang nggak boleh dilihat juga ya boleh dilihat. Ya, na'am. Barakallahu di tempat saya bekerja, rumah sakit umum daerah, pimpinannya adalah perempuan, non-muslim lagi. Bagaimana sikap kita terhadap pimpinan tersebut? barakafikum Kalau Anda ragu, mundur. Ya, kalau ragu, mundur. Gak sudir dipimpin wanita. Apalagi kafir. Nah, harusnya aku yang jadi pimpinan. Nah, kalau raku mundur. Nah, kalau bisa ganti aja. ya. Nah. Tapi kalau memang masih di situ barakofikum ya nah Ya mohon maaf ya. Nah. Ini menunjukkan kurang ghirahnya kecemburuan terhadap agama kurang. Hanya semata-mata yang penting dapat gaji. Hmm. Seharusnya kalau dia betul-betul militan, nah, maaf, pakai militan. Nah, ganti rumah sakit yang lain, ya. Nah, yang pimpinannya laki-laki muslim. Jadi, para ulama juga memberi fatwa kepada para pekerja muslim, apalagi yang jadi pembantu rumah tangga. Jangan sekali-kali menjadi pembantu rumah tangga dari bos-bos kafir. Nah, berbahaya. Hmm. Jadi kalau muslim jadi anak buah itu berbahaya. Lama-lama luntur prinsipnya. Yang pertama toleran, yang kedua diinjak-injak martabatnya, ya. Nah, yang benar apa? yang jadi bos muslim. Gitu. Ya, jadi PRT PRT itu jangan kemudian daftar ke orang-orang kafir jadi bosnya jangan, ya berbahaya. Berbahaya atas apa ini? Agamanya. Nah, wallahu taala bissawab. Bagaimana sikap kita terhadap kelompok yang ingin mendirikan khilafah dengan cara menjelekkan pemerintah? Bagaimana sikap kita terhadap orang yang berperang dengan pemahaman tersebut? Bolehkah kita memberi salam, jabat tangan, dan semisalnya? Tapi sudah tahu Pak ya. Kayaknya dari pertanyaannya sudah bisa menghukumi. Ini kelompok sesat Pak ya. Nah sampai tanya boleh beri salam apa tidak ya. Nah, seandainya dia yakin gak sesat, gak pakai tanya ya. Nah, dia tanya boleh gak beri salam, cepat tangan, semisalnya berarti dia sudah memahami materi kita malam ini ya. Saya tahu ini sesat. <laughs> Ya. Nah, tapi tergantung dia itu dai nya ya provokatornya atau pentolannya atau cuma orang-orang yang simpatisannya nggak tahu apa-apa ya. Nah, kalau yang simpatisan nggak tahu apa-apa ya nah tetap kasih salam. Kemudian jabat tangan ya. Nah, kalau bisa kita bimbing gitu. Tapi kalau ini tokoh utamanya jangan. Itu ada contohnya ya. Nah, dai-nya hmm, yang menyebarkan paham itu, nah, jangan. Ya, kalau masyarakat awam yang terpengaruh sampai simpati sama mereka ya. Nah, tetap kita dekati. Salam, jabat tangan ya. Nah, tapi kita tetap apa ini? Harus hati-hati dan bisa mengajak ke arah yang baik. Allah taala bersuara. Berkenaan dengan imam empat Imam empat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya. Bolehkah menggunakan keempat madhab para imam tersebut? Boleh. Madhab mereka itu madhab masalah fikih, bukan masalah prinsip akidah atau prinsip dalam peragama. La. Mereka semuanya ada ulama-ulama kita. para kafikum. Beda pendapat dalam masalah fikih ijtihadiyah. Tidak masalah. Ya. Nah. Tetapi tidak boleh taklid sama mereka. Boleh mengikuti metode istidlalnya saja. Metode dalam mengambil kesimpulan dari dalil dengan gayanya madhab Hanafi atau dengan gaya madhab Maliki atau dengan gaya madhab Syafi'i atau dengan gaya madhab Hambali. Bukan Ahmadi tapi Hambali. Nah. Ya, nah. Paham ya? Nah. Ya kayak baca Quran, ada metode apa? Al-Baqi, ada metode apa? Al-Qira'ah wal Kitabah. Oh. Atau Metode apa lagi itu? Kan banyak ya. Nah, tapi yang dibacakan Al-Quran. Ya, itu metode-metode itu ialah caranya supaya cepat bisa membaca Al-Quran dengan baik. Hmm. Begitu sikap kita terhadap empat madhab tadi. Boleh kita mengikuti metode istidlalnya. Nah, seperti Syekh bin Bas rahimahullah taala mufti kerajaan Saudi Arabia yang lalu, ya sekarang sudah meninggal. Itu beliau mengikuti metode istidlal madhab hambali. Tapi tidak fanatik dengan madhab hambali. Kalau memang yang lain dalilnya lebih kuat, pilih yang lain, ninggalin. Hanya niru apa metodenya. Tak boleh taklid ya. Nah, kita harus mengikuti dalilnya. Tapi perlu diketahui imam empat ini adalah ulama kita. Ya, mereka di atas al-haq insyaallah taala. Perbedaan pendapat mereka bukan masalah akidah, bukan masalah prinsip dalam beragama, tapi masalah ijtihadiyah yang boleh berbeda. Misalkan solat, solat tasahudnya hanya mengisyaratkan gini atau gerak. Hmm. Ketika itidal irsal atau setekat. Nah, beda ya. Nah. Barakafikum. Ketika imam baca itu langsung alhamdulillah rabbil alamin bacaan basmalahnya sir nah, ataukah jahar bismillahnya termasuk istilah. Itu enggak enggak termasuk pembahasan kita yang ini sesat, ini benar atau enggak kayak gitu ya. Ini masalah-masalah istiadah yang boleh berbeda padanya. Nah, kaum muslimin sekarang itu aneh. Dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip mereka toleran. Padahal harus beda. Tapi dalam masalah fikih istiadah mereka tawuran. Oh, terbalik. Harusnya masalah fikih istiadah toleran ya. Masalah akidah nggak bisa kompromi. Tapi dibalik. Saling menghormati dalam masalah akidah dan prinsip. Tapi tawuran dalam masalah fikih istihadiyah. Yang boleh berbeda. Nggak mau sama. Ya, nah beda pun nggak mau. Ya, ngotot memaksakan kamu harus ikut madhab syafi'i. Kalau tidak menyingkir. Wah, ya. Baik barakofikum. Nah, oh jadinya sampai larut malam begini ya. Nah, taib mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat dan apabila ada jawaban-jawaban pertanyaan saya ada perkataan saya yang terlalu kasar, menyakitkan hati, tersinggung dan lain sebagainya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena saya datang dari Jawa Timur ya nah, mungkin bahasanya kasar atau apa ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya nah dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bermaksud mendolimi siapapun dan apabila ada jawaban salah yang menyimpang ya jawaban saya menyimpang dari al-haq saya siap untuk rujuk kepada al-haq kapanpun dan dari siapapun Insya Allah taala nah semoga bermanfaat subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب